Nah, barakallahu fikum yaitu berkaitan masalah al-asabiyah, yaitu fanatik yang tercela. Nah, kemudian berkelompok-kelompok hizbiyah yang merupakan itu barakallahu fikum atau perkara tersebut merupakan perkara jahiliyah yang harus kita hindari semaksimal mungkin dan harus kita nah barakallahu fikum kita tinggalkan. Nah, asabiyah, ta'assub, fanatik, hizbiyah, kelompok-kelompok di atas kebatilan dan semisalnya barakallahu fikum hindari. Kata beliau di sini waqala subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم dan jangan kalian sekali-kali menjadi seperti orang-orang yang mereka bercerai-berai yang mereka berpecah belah wahtalafu dan mereka berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinat yaitu mereka berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk setelah datang kepada mereka na'am barakallahu fikum petunjuk hidayah ilmu syar'i wa ulaika lahum adzabun 'adzim dan mereka adalah orang-orang yang bagi mereka Naam azab yang sangat besar. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kenapa mereka mendapatkan azab yang sangat besar? Karena mereka tidak mewujudkan, tidak merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Nah, di sini ada dua perkara. Pertama berbentuk amr, perintah. Yang kedua larangan. Perintah yang pertama, perintah agar kita senantiasa beriktisam, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa'tasimu bihablillah dan berpegang teguhlah kalian semuanya, bersatulah kalian semuanya di atas tali Allah Subhanahu wa taala atau dengan tali Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wala tafarraqu dan jangan kalian bercerai-berai. Yang pertama perintah untuk al itisam perintah untuk senantiasa kita kokoh dan juga enam istiqamah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perintah di sini barakallahu fikum al-asl fil amr ya dulu al wujub. Pada asalnya yang namanya perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, wala tafarraqu. Ini adalah larangan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, larangan yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Wal aslu fin nahyi yadullu ala tahrim. Yang mana pada asalnya yang namanya larangan itu menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Jadi kita diharamkan untuk bercerai-berai, kita diharamkan untuk berselisih. Nah, barakallahu fikum dan kita diwajibkan untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah Nah, barakallahu fikum di bawah pemahaman salaful ummah barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Berkata Imam Az-Zuhri, naam rahimahullah taala beliau mengatakan, "Qad balaghana min ahli ilm annahum yaqulun." Sungguh telah sampai kepada kami dari kalangan ahli ilm bahwasanya mereka mengatakan, "Al-i'tisamu bi sunnatin najatun." Dalam riwayat lain, "At-tamassuku bi sunnatin najatun." Berpegang teguh dengan as-sunnah itu adalah keberhasilan itu adalah keselamatan kata beliau. Al-i'tisamu bisunnati najatun. Nah, berpegang teguh dengan as-sunnah itu adalah nah barakallahu fikum kunci keselamatan. Kemudian beliau mengatakan, "Fanashul ilmi sabatud din wad dunya." Maka di dalam menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, menghidupkan ilmu, menghidupkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sabatud din wad dunya akan membuat kokoh agama dan dunianya. Wa ilmi dhahabu Dan hilangnya ilmu akan hilang juga keseluruhannya. Dalam artian ketika hilangnya ilmu akan hilang pula kekokohan di dalam agama dan juga dunianya. Barakallahu fikum sehingga Nah, barakallahu fikum ini himbauan dan anjuran serta dorongan kepada kita semuanya untuk senantiasa berpegang teguh di nah atas Al-Qur'an dan As-Sunnah terutama nah terlebih-lebih lagi di akhir zaman yang penuh dengan gejolak fitnah yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadisnya Anas bin Malik Abu Hamzah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "La ya'ti zamanun." Tidaklah datang suatu zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, melainkan yang setelahnya keadaannya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Hatta talqau rabbakum hingga kalian jumpa dengan Rabb kalian. Ini menunjukkan bahwasannya Nah setelah kita melihat dan menyaksikan alangkah besarnya gejolak fitnah, alangkah besarnya api fitnah, tentunya kita senantiasa Nah, sadar dan menyadari diri kita bahwasanya pentingnya ilmu syar'i sehingga jangan sampai kita terombang-ambingkan oleh fitnah dikarenakan kebodohan yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita terombang-ambingkan oleh fitnah dikarenakan ketidakpedulian kita terhadap ilmu. Jangan sampai. Nah, barakallahu fikum karena Barang siapa yang senantiasa sabar di akhir zaman yang penuh dengan gejolak fitnah seperti ini, bagaikan orang yang barakallahu fikum nah, menggenggam, nah, bara api. Barang siapa yang bersabar, istiqamah di atas as-sunnah di akhir zaman yang penuh dengan gejolak fitnah, Barakallahu fikum kal al jamr seperti orang yang menggenggam bara api sebagaimana diucapkan oleh al Imam Abu Ubaid al Qasim atau Abu Nam Abu Ubaid al Qasim bin Salam rahimahullah taala Imam Abu Ubaid al Qasim bin Salam beliau mengatakan Naam al muttabi' sunnah kal al jamr orang yang mengikuti sunnah Nah, barakallahu fikum itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Nah, kata beliau, "Wa huwa al-yauma 'indi afdal min darbis sayf sabilillah." Yang mana berpegang teguh di atas as-sunnah pada hari ini kata beliau, di zaman beliau waktu itu, itu lebih afdal daripada sekedar menghunuskan pedangnya jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian berpegang teguh istiqamah di atas Al-Qur'an Sunnah itu lebih afdal kedudukannya daripada jihad fisabilillah. Kemudian dikomentari oleh Al Imam Al Albani rahimahullah taala hadza fi zamani. Fa kaifa fi zamanina? Ini di zaman beliau waktu itu bagaimana di zaman kita sekarang ini? Ini yang ucapan Syekh Al Imam Al Albani. Terus kita komentari lagi bagaimana di zaman kita sekarang ini barakallahu fikum. Nah, sehingga Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun asabiru fihim ala dini kal qabid al jamr. Kal qabid al jamri kata Rasulullah. ya Ya'ti ala ala nasi zamanun akan datang di hadapan manusia suatu zaman. asabiru fihim orang yang bersabar di hadapan mereka ala dini di atas agamanya kal qabid al jamri seperti orang yang menggenggam bara api. Bara api sangat panas. Barang siapa yang senantiasa kuat menggenggam bara api tersebut, Berarti dia kokoh di atas as-sunnah itu sekedar perumpamaan saja. Kemudian berkata Imam Malik rahimahullah taala Imam Darul Hijrah Malik bin Anas Abu Abdullah termasuk salah satu a'immah al-arba'ah barakallahu fikum. Nah, beliau mengatakan as-sunnah na'am safinatun nuhin man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghawa au gharik. Naam. Beliau mengatakan bahwa sunnah itu bagaikan bahtera Nabi Nuh dalam artian sunnah itu adalah perahunya Nabi Nuh. Man roki bahan naja. Barang siapa yang naik di atas perahu tersebut, niscaya dia akan enam selamat. Wa man takhallafa anha gharik. Dan barang siapa yang menyelisihi, tidak mau menaik atau tidak mau naik di atas perahu tersebut, gharib dia akan tenggelam. Apa maknanya? Maknanya bahwasannya sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh salam. Barang siapa yang berpegang teguh dengan as-sunnah, maka dia akan beruntung dan akan selamat. Dan barang siapa yang menyelisih as-sunnah, dia akan tenggelam dan sesat. Nauzubillah. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kemudian juga Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, beliau mengatakan juga man arada an-najata, barang siapa yang ingin enam keselamatan fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang hendak menginginkan keselamatan maka wajib bagi dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. enam seperti itu. Jadi patokannya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. enam Kita lanjutkan ucapan Al-Imam Al-Syekh Salih Al-Fauzan Habibullah taala kata beliau, ada nahyun lana an nakuna misla ahli jahiliyah." Beliau masih masih melanjutkan ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan sekali-kali kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai. Wa dan orang-orang yang berselisih min ba'di ma bayinat. Setelah datang kepada mereka petunjuk. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih atau azab yang besar. Hada nahyun lana, ini larangan untuk kita anakku namislah ahli jahiliyah. Larangan untuk kita Nah, jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang jahiliyah. Alladzina tafarraqu fi dini ikhtalafu. Yaitu mereka adalah orang-orang yang mereka bercerai-berai dalam agama mereka dan mereka berselisih. Naam. Walam yakun hadza an jahlin minhum. Yang seperti ini terjadi bukan karena kebodohan dari mereka, bukan. Nah, bukan karena kebodohan di antara mereka. Wa innama an hawat. Ingat-ingat. Karena ini bersumber dari hawa nafsu. Nah, bersumber dari mana? Hawa nafsu. Jadi jangan sampai kita mengedepankan hawa nafsu kita, mengedepankan akal kita, depankan barakallahu fikum atau kedepankan nah barakallahu fikum atau dahulukan ad-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah karena agama ini bukan agama yang dibangun di atas akal namun agama ini adalah agama yang dibangun di atas dalil sehingga nah di sana ada ucapan yang sangat bagus sekali sering kita dengar yang dinukilkan atau dinisbahkan kepada ucapan siapa? Nah, barakallahu fikum Amirul Minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lau kana dinu bi ra'yi kana batil khufi aula bil mashi man ala." Kalau seandainya agama itu dengan akal, niscaya bagian nah bagian bawah kaos kaki atau bagian bawah khuf itu lebih layak, lebih pantas untuk diusap karena apa? Karena yang bagian bawah itu yang kotor. Tapi kenapa kita mengusap yang atasnya? Karena agama dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, dibangun di atas dalil syar'i, bukan dibangun di atas akal. Kalau kita mengikuti akal kita, yang masuk akal yang mana? Yang jelas yang masuk akal yang masuk akal yang mana? Ya kita yang kita usap yang bawah karena bawah yang kotor yang untuk jalan. Tapi kenapa kita mengusap yang bagian atasnya? Karena agama dibangun di atas ilmu. Inna hadal ilma dinun. Perhatikan, sesungguhnya Nah, ilmu ini adalah agama. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Nah, sungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Barakallahu fikum seperti itu. Nah, berikutnya kata beliau di sini. Barakallahu fikum. Wa inna ma huwa an hawan. Hanya saja na barakallahu fikum Nah, mereka berselisih dan juga bercerai berai dibangun di atas hawa nafsu. Mimba di majahumul bayinat. Ini dalilnya. Setelah apa? Setelah mereka mendapatkan petunjuk atau setelah datang kepada mereka petunjuk, tarakul bayinat, mereka justru meninggalkan petunjuk, meninggalkan dalil, wattaba'ul hawa dan mereka justru meninggalkan dan juga mengikuti hawa nafsu. Inilah yang membuat apa? Membuat mereka binasa dan juga mereka mendapatkan adab yang pedih. Datang pada petunjuk, datang kepada mereka. Telah datang kepada mereka sebuah petunjuk, nah justru mereka malah berpaling dari petunjuk tersebut dan mengikuti hawa nafsu. Nah, falladhi hamalahum ala at tafarruh wal hawa yang membuat mereka atau sebab yang membuat mereka itu bercerai-berai adalah hawa nafsu wal iyad billah dan nah, perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadhu ahwa'ahum alihatan min dunillah. Mereka menjadikan hawa nafsu hawa nafsu mereka ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Eh, mereka menjadikan hawa nafsu mereka seakan-akan ilah gitu. Nah, karena mereka mengedepankan hawa nafsu mereka. Wallahu jalla wa ala lam yatruk hujjatan li ahadin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan satu hujah pun untuk seorang pun. Arsala rusula wa anzala kutuba karena Allah taala sudah menurunkan para rasul dan juga telah menurunkan enam kitab-kitab. Dalam artian apa? Dalam artian na'am barakallahu fikum tidak seorang pun yang memiliki hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika mereka meninggalkan al-bayyinat, meninggalkan petunjuk, meninggalkan dalil. Kata Allah SWT, "Kul nahbitu minha jami'an, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman nam faman faman tabi'a hudaya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, walladzina kafaru wa kadzdzabu ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Perhatikan ini. Nam, Syahidnya dari ayat ini barakallahu fikum adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Nam fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya" Nah, ini maka barang siapa nam yang mengikuti petunjukku fala khaufun alaihim lahum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan untuk mereka, tidak pula mereka bersedih. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina sebaliknya. Dan orang-orang yang mereka ah, dan orang-orang kafir wa kadzdzabu biayatina dan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah para penduduk api neraka hum fiha khalidun dan mereka adalah orang-orang yang kekal di dalam api neraka tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum wa habidakumullah jami'an. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga na'am barakallahu fikum nasihat dan juga na'am barakallahu fikum yang kita pelajari secara ringkas ini bisa diambil manfaatnya. Nah barakallahu fikum dan juga bermanfaat bagi kita semuanya di dunia sebelum akhirat nanti barakallahu fikum wa habidakumullah jami'an wallahu alam shawab walhamdulillah rabbil alamin